Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fi din, a'azzani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum wa hafizakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang terakhir kemarin kita ambil adalah hadis sudah kita bacakan hadis yang ke-18. Sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu barakallahu fikum, tafadhal. an Abdul Jalal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ittaqillah Ittaqillah isma kunta wa fi sayyidatil hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan رواه الترمذي فقال حديث حسن وفي بعض المساخي تفضل ايوه Hah? 18 dulu. Nah. Nabi apa? Bapak Denus Akhi Naam. Tafadhal. Tapi batin nusakhi Naam Faddal. Rasulullah SAW bin bin Jubair wa Nabi Abdurrahman wa bin Jubair radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Takilah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliq an-nas Fadl. An Abi Dzar bin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan rawahu Tirmidzi wa qala wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusahi hasanun sahih. Ah, faddal. احسنت تفضل مستخيل اه تفضل نعم أحسنت ba'd nusakhi Hadithun hasanun sahihun. Hadith ulang-ulang lagi besok setarkan lagi ya. Diulang-ulang dimaksudkan kan. Fadal. أيوة تفضل أيوة تفضل تفضل قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي عبد الرحمن بن رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالد الناس بن حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض المسلم حسن صحيح. اه نعم احسنت تفضل. الترمذي رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض المسلم حديث حسن صحيح نعم تفضل Sudah hafal pertama kemarin? Ya, bismillah. Pelan-pelan santai aja, pelan-pelan aja. Santai. Sami itu. innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma ma nawa faman faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih hijratuhu fa hijratuhu hijratuhu hijratuhu ila Allahi wa rasulih faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha awin fa'atin awin ra'atin awin Limratin yang kihuha. Limratin yang kihuha. Fajri tuha. Fahijratuhu. Ilama. Fajaro Rahu. Muslim. Wal Bukhari Muslim. Ah, nanti kita ulang ya. Ah, bismillah. Kelima. أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أن رجلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله للنبي صلى الله عليه وسلم أوصي أه؟ قال لا تقلق فردد مرارا قال لا تقلق Assalamualaikum barakallahu fikum kita lanjutkan. Insyaallah yang belum lancar dilancarkan ya. sesterkan lagi. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala setelah kita membacakan hadis yang ke-18 mengenai wasiat Rasulullah SAW tiga wasiat yang perlu diperhatikan baik-baik masing-masing wasiat kembali kepada secara zatnya sendiri-sendiri. Maksudnya bagaimana? Di sini terkandung tiga wasiat. Pertama, ittaqillaha haitsu makunt. Ini wasiat apa? Wasiat tersendiri yaitu muamalahnya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertakwa kepada Allah taala dimanapun kita berada. Ketika banyak orang juga bertakwa kepada Allah taala, ketika sendirian juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waats bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, ini yang kedua wasiat tersendiri juga dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan yang baik. Nah, niscaya perbuatan yang baik tersebut bisa menghapuskan perbuatan yang jelek. Nah, ini apa barakallahu fikum muamalah antara kita dengan diri kita. Paham ya? pertama tadi muamalah antara siapa? Diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muamalah antara diri kita dengan diri kita sendiri. Paham ya? Maksudnya kita beramal amalan kejelekan atau kita pernah terjatuh dalam kejelekan, iringilah dengan amalan kebaikan agar kejelekan tersebut terhapuskan dengan amalan kebaikan tersebut. Naam, maksudnya kejelekan di sini bisa masuk di dalamnya dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa-dosa besar harus bertobat. Kalau dosa-dosa besar harus bertobat. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini muamalah antara enam seorang hamba terhadap manusia yang lainnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, kita baca yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan mengenai ucapan Imam At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimatullah alaih, "Al-farqu bainal hadits sahih wal hadits hasan Perhatikan baik-baik ini karena berkaitan masalah ilmu mustalah, mustalahul hadis. Perbedaan antara hadis yang sahih dan hadis yang hasan anna sahiha aqwa min al-hasan. Ini perbedaan secara globalnya antum perhatikan baik-baik ya. Bahwasannya hadis sahih itu lebih kuat daripada hadis hasan. Kenapa? Fas-sahihu huwa marwahu adlun tamud dabti min bidayati sanad ila nihayatih. Ma'as salamati minasyudud wal ilal. Masya Allah. Dijelaskan mengenai hadis sahih. Karena hadis sahih itu adalah hadis yang Diriwayatkan oleh seorang perawi yang dia itu apa? memiliki sifat adalah. Kemudian kekuatan hafalannya sempurna. Mulai dari awal sanad hingga akhir sanad. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan, sampai akhir sanad sampai kepada sahabat, itu para perawinya semuanya apa? memiliki sifat adalah dan kekuatan hafalannya apa? sempurna. Tamu dapat. Itu bedanya nanti dengan yang hadis hasan. Naam barakallahu fikum dan sudah kita jelaskan dalam pelajaran kita naam mustalahul hadis mengenai pengertian apa? Al-adalah. Jadi seorang perawi itu disyaratkan harus memiliki sifat adalah ini, al-adl. Nah, ini bukan keadilan maksudnya ya. Al-adl ini maksudnya adalah memiliki sifat adalah, yaitu apa? Mustaqimus sirah, yaitu orang yang seorang perawi yang jalan hidupnya lurus. Seseorang dikatakan jalan hidupnya, riwayat hidupnya lurus, itu manakala apa? Manakala yajtanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala shaghair. Itu seorang perawi menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Itu dikatakan apa? Barakallahu fiikum memiliki sifat adalah. Kemudian tamu dapat. Jadi kekuatan hafalnya sempurna. Kapan saja dia butuhkan langsung bisa menyampaikan. Sebagaimana dia mengambilnya. Jadi antara at-tahammul wal ada ta'ammul mengambil hadis, ada menyampaikan. Jadi hadis yang dia ambil dengan yang disampaikan sama. Jadi kekuatannya persis gitu ya. Nah, kekuatannya sangat kuat sekali, sempurna kekuatan hafalannya. Nah, misalkan dia mengambilnya dari gurunya haddatsana, ketika dia menyampaikan haddatsana juga. Enggak berubah menjadi akhbarana wala nam amba'ana. apa maksudnya ya? Jadi kekuatan hafalannya sempurna, itu dikatakan tamuddabat. Dari awal sanad sampai akhir sanad. Sudah kita lewati sanat itu sudah kita lewati ya. Sanat itu apa kemarin? Hah? Apa? Riwayat hadis. Rangkaian, eh, rangkaian atau rentetan para perawi hadis. Paham ya? Nam silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Yaitu rangkaian Nah barakallahu fikum atau rentetan urut-urutan perawi hadis dari awal sampai akhir nam sanad. Paham ya? Sampai akhir mencapai hadis yang disebutkan matannya itu. Paham ya? Itu dikenal dengan apa? Sanad. Naam, silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Yaitu rangkaian atau rentetan urut-urutan para perawi hadis yang menghantarkan kepada matan. Biasanya kalau di kitab-kitab hadis yang aslinya antum jumpai ya, haddatsana fulan, qala haddatsana alan, sampai an Abi Hurairah. Nah, ini rentetan tadi namanya apa? Sanad. Mahum? Ewa eh, na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Ma'assalamati minasyudzud. Syaratnya hadis sahih tersebut selamat dari apa? Syudzud. Selamat dari tambahan-tambahan yang syadzah atau riwayat yang syadzah, riwayat yang ganjil, yang menyendiri. Nah, barakallahu fikum, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Wal dan juga selamat dari apa? Dari catat Ilal di sini tentunya yang dikenal dengan apa? Al-illah al qadiah Cacat yang merusak penyakit yang merusak. Jadi nanti kalau di dalam hadis itu ada penyakit yang merusak, akhirnya hadisnya tidak menjadi sahih. Paham ya? Nah, karena ada illah, ada penyakit yang merusak mungkin perawinya. Nah, barakallahu fikum kadzdzab atau yang semisalnya. Naam. Ini definisi hadis sahih. Wal hasanu dan hasan definisinya sama cuman bedanya dalam masalah apa? Kekuatan hafalan. Bedanya itu. Kalau hadis sahih tadi seorang perawi kekuatan hafalannya sempurna. Tapi kalau hadis hasan huwa marwahu adlun khafifu ad-dabat ini. Bedanya itu. Yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang memiliki sifat adalah tapi hafalannya kekuatan hafalannya ringan. Tidak sempurna seperti yang pertama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, misalkan dia mengambil hadisnya dengan lafaz jalasa dia ganti qa'ada. Maknanya sama maknanya, cuman hafalannya tadi sudah apa? sudah tidak seperti apa ketika dia mengambil. Paham ya? Walaupun boleh meriwayatkan hadis dengan apa? Makna boleh. Cuman kalau yang hafalannya kekuatannya sempurna tadi itu, dia mengambilnya misalkan lapannya jalasa, ketika menyampaikan jalasa juga. Mahum salah ya? Bedanya di situ bedanya. Syaratnya sama persis dengan hadis sahih, cuman bedanya apa? Di kekuatan hafalannya. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum kalau hadis hasan itu kekuatan hafalannya lemah. Nah, barakallahu fikum kekuatan hafalannya tidak sempurna. Tapi kalau hadis sahih apa? Sempurna kekuatan hafalannya. Naam. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Fa yakhtalifu min jihati dhabti faqat. Maka berbeda hadis sahih dan hasan dari sisi apa? Ad-dhabt, kekuatan kekuatan hafalannya. Imma dhabt sadr ataupun dhabtul kitabah, kekuatan hafalan yang ada di dada ataupun kekuatan apa? tulisan yang dia tulis. Tidak berubah sama sekali dengan apa yang disampaikan Naam ketika dia mengambil dari gurunya di awal mulanya. Naam ingat-ingat ya, at-tahammul wal ada sama persis. Tahammul itu mengambil hadis, ada itu menyampaikan hadis. Mau insyaallah ya. Naam. Wa illa fal hasan min qismi as-sahih. Dan jika tidak demikian, pada asalnya hasan itu merupakan bagian dari sahih. Nah, bagian dari sahih cuman apa? Dia derajatnya lebih rendah illa annahu aqallu darajatan min sahih hanya saja walaupun hasan itu bagian dari sahih hanya saja dia apa lebih sedikit derajatnya dibanding sahih lebih di bawahnya lagi karena sudah kita lewati kan hasan terbagi menjadi dua hasan lidzati sama hasan li khairih nah hasan lidzati itu bagian daripada sahih tapi sahih li khairih paham ya nah tapi kalau hasan li khairih itu bagian dari awal mulanya apa? Hadis dhaif yang munjabir dikumpulkan. Berbagai macam jalur dan jalannya, syawahid dan mutaba'ahnya, naiknya naiklah derajatnya menjadi apa? Sahihun eh hasanun apa? li atau hasan li ghairihi? Li ghairihi. Ingat-ingat ya, jangan sampai tertukar. Kalau hasan li sama dengan sahihun li ghairihi. Tapi kalau hasan li ghairih itu awal mulanya dhaifun munjabir. Hadis dhaif yang masih bisa ditopang masih bisa dikuatkan lagi sehingga derajatnya menjadi hasan li khairih Naam. Kita lihat di sini. Ila annahu aqallu darajatan min as-sahih lima fihi min khifati dhabti ba'di ruwati Hanya saja hadis hasan tersebut derajatnya lebih di bawahnya daripada hadis sahih dikarenakan di dalamnya apa? Ada seorang perawi atau sebagian perawinya yang apa? Yang hafalannya ringan, tidak sempurna hafalannya. Mahum soalnya ya. Nah, jadi bedanya apa bedanya, Pak Yusuf? Masalah apa tadi bedanya? Masalah apa tadi? Bedanya antara sahih dengan hasan ini masalah apa tadi? Kekuatan hafalannya. Paham ya? Kalau hadis sahih, hafalan sempurna. Tamu dapat. Paham ya? Tapi kalau hadis hasan, itu khafifud dapat. Paham ya maksudnya ya? Nah, kesempurnaan hafalannya itu na'am barakallahu fikum tidak sepenuh dengan tidak sepenuh seperti yang pertama. Seperti hadis sahih, tapi ini ringan hafalannya, bisa dikatakan di bawah daripada hadis yang sahih tadi. Na'am barakallahu fikum. Wa qalu hasanun sahih dan ucapan beliau hasanun sahih, perhatikan baik-baik. Kalau Al-Imam at tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, ini memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadisun hasanun sahih, hasanun li sahihun li Ada juga yang mengatakan kita lihat, yakni innahu yarwihi min tariqain. Bisa jadi Imam Tirmizi meriwayatkan dari dua jalur. Meriwayatkan dari berapa? Dua jalur. Tariqin sahihin, jalur yang pertama adalah apa? Jalur yang sahih wa tariqin hasanin dan jalur yang kedua adalah apa? Naam jalan yang hasan. Berarti dua kan? Hasanun sahihun karena dua jalur. Sama beliau digabungkan hasanun sahihun. Paham belum ini? Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Hada akrabu maqila fi syarhi hadil kalimah. Ini termasuk pendapat yang paling dekat dengan kebenaran mengenai apa? Mensyarah kalimat ini. Kalimat hasan sahih maksudnya apa? Walaupun di sana ada yang sebagaimana sebutin kemarin ya, ada yang mengatakan hasanun dzati sahihun li ghairi. Tapi kata beliau yang paling dekat dengan kebenaran ya, untuk memaknakan ucapan al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah hasanun sahihun maksudnya beliau meriwayatkan dari berapa? dua jalur, dua jalan. Jalan yang pertama sahih, jalan yang kedua hasan. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fiikum. Perhatikan baik-baik. Wa hadzal haditsu fihi salatu kalimatin. hadits ini terdapat tiga kata. Kalimat di sini sebenarnya enam tiga kata, namun kalau kita telusuri kata di sini maksudnya jumlah. Jumlah yang sempurna. Na'am barakallahu fiikum karena beliau menggunakan lafaz yang ada di sini. Kullu kalimatin wasiyyatun mustaqillatun. Masing-masing kalimat itu adalah wasiat tersendiri. Ittaqillah haitsu makunt. Satu. Ya kan? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dua. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Tiga. Nah itu maksudnya. Kita lihat. Wa huwa manhajun lil muslimi yasiru 'alaihi fi hayatihi wa ta'amulihi ma'allah wa ta'amulihi ma nafsihi wa ta'amulihi ma'an nas. Ini antum kasih nomor atau antum garis ini. Biar tahu tiga kalimat itu apa saja. Kata beliau, "Wa huwa manhajun lil muslimi." Yang mana hadis tersebut yang tertantum dalam hadis tersebut tiga kata tersebut atau tiga kalimat tersebut adalah prinsipnya seorang muslim yasiru alaihi fi hayatihi yang seorang muslim berjalan di atasnya di dalam kehidupannya. Apa itu yang pertama? Naam kata beliau ta'amulihi ma'allah satu. Eh, mengenai apa? Bertaamulnya dia bermuamalah bersama Allah taala. Masalah apa tadi? Ketakwaan. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ini antara siapa? Hamba dengan Allah Ta'ala. Ketika sendirian juga bertakwa. Ketika banyak orang juga bertakwa. Jangan bertakwa ketika banyak orang saja. Kalau sendirian bebas itu enggak benar. Karena ketakwaan ini kunci keberuntungan barakallahu fikum. Kunci rezeki di antara takwa ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah taala akan berikan kepada dia jalan keluar, kemudahan. Jadi kalau bertakwa dicarikan jalan keluarnya. Nah, jadi jangan sampai antum bingung, stres, bagaimana ini? Nah, bertakwa kepada Allah taala, jalan keluarnya akan ada nanti. Apa itu? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah taala akan berikan rezeki pada orang tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Antum ketika misalkan barakallahu fikum hafizakumullah suatu saat nanti berkeluarga, kemudian sudah mencari maisha, banting tulang, meras keringat misalkan, kok hasilnya cuma segitu-segitu saja, syukuri. Paham ya? Dengan bersyukur berarti apa? Melaksanakan ketakwaan kepada Allah taala cukup nanti. Tapi kalau antum kurang-kurang terus, enggak pernah cukup. Hati itu enggak tenang. Pikiran pun enggak tenang. Tapi kalau merasa cukup dengan sesuatu yang ada, biidnillah sumber apa? rezeki yang melimpah. Nah, barakallahu fikum, sumber rezeki yang melimpah. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan mudahkan semua urusannya. Urusannya mudah kalau bertakwa itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi semua perkara butuh ketakwaan ini. Jangan sampai kita bertakwa hanya di hadapan manusia, tapi ketika sendirian tidak bertakwa itu jangan. Nah, perhatikan baik-baik. Yang kedua, wa ta'amulihi ma'a nafsih dan bermuamalah bersama diri sendiri. Kita semuanya dituntut untuk bermuamalah dengan diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Kalau kita terjatuh dalam perkara-perkara kemaksiatan, terjatuh dalam dosa-dosa kecil, maka perbanyaklah amalan-amalan apa? kebaikan. Kenapa? Karena amalan kebaikan tersebut tidak sia-sia, bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna as Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Mohon salah ya? Naam. Yang ketiga, wa ta'amulihi dan bermuamalah bersama manusia. Kita semuanya pasti mengalami yang namanya muamalah dengan manusia. Kita nggak bisa hidup sendirian. Antum walaupun wahana mau sendiri, mau menyendiri nggak butuh orang lain itu nggak benar. Karena mau nggak mau antum harus keluar belanja, beli. Coba kalau antum menyendiri, menyendiri nggak mau ngomong sama orang lain sama sekali, nggak butuh sama orang lain, semuanya sendiri. Mungkin nggak kira-kira? Nggak mungkin. Paham ya? Antum beli baju ke siapa coba? Bikin sendiri? Hah? Bikin sendiri atau beli? Beli. Kemudian antum beli minuman, eh, beli beras, beli kompor, kemudian beli macam-macam sama orang lain enggak belinya? Sama orang lain. Kalau mau sendiri bagaimana? Semuanya bikin sendiri. Paham Dan itu di, di, bisa dikatakan perkara yang enggak mungkin. Karena perkaranya perkara yang bisa dikatakan perkaya perkara yang harus ada keterkaitan dengan manusia. Nah, ini dan berkaitan masalah muamalah terhadap manusia apa tadi? wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin dan pergaulilah manusia bermuamalahlah kepada manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang bagus, jujur, tutur kata yang baik. Barakallahu fiikum. Nah, jangan sampai kita bermuamalah dengan manusia dengan sifat yang acuh, angkuh, kemudian tidak mau peduli atau yang semisalnya jangan. Tapi akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya apa? Harus meneladaninya, mengikutinya. Bagaimana akhlak beliau? Nah, ketika beliau menceritakan di hadapan para sahabat saat itu mengenai kaum-kaum terdahulu, para nabi disakiti, dipukul hingga berdarah, tapi mereka nggak balas mereka, cuma mengusap darah yang ada di wajah. Seraya mengatakan Allahumma fil liqaumi fa la ya'lamun. Ya Allah, ampunlah kaumku karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ini termasuk apa? termasuk metode dalam berdakwah itu sabar. Antum terkadang dakwah di masyarakat dicaci maki, dihina, dakwah apa ini? Jangan-jangan teroris, istrinya bercadar, eh, suaminya berjenggot, celananya cingkrang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tuduhan-tuduhan yang enggak benar. Jangan-jangan jaringan Al-Qaeda. Jangan-jangan ini kelompok sesat. Nah, sabar. Jangan antum marah langsung antum pukul orangnya gini jangan. Paham ya? Sabar. Sabar, jelaskan. Karena mereka butuh penjelasan. Karena mereka yang mereka nilai itu terkadang dohirnya wah pakainya sama ini dengan yang membunuh diri kemarin sama pakaiannya, berjenggot, surbannya hitam, paham ya? Jubahnya putih misalkan. Jadi model-modelnya itu sama menurut mereka. Paham itu ya? Nah, tapi kita katakan apa? Ideologi, pemikiran yang bedakan. Paham ya? Jelaskan kepada mereka kita alusunnah, ya, nah, taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah, bahkan tidak peduli dan tidak setuju tidak setuju dengan apa adanya apa? demonstrasi. Coba bayangkan, sekarang wallah alam anak teman dapat kabar ada reuni 212 katanya. Amnya di Jakarta. Nam di depan Monas katanya ada reuni 212. Padahal tragedi 212 tragedi kemaksiatan, demonstrasi di situ. Tanggal 2 bulan 12. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu padahal apa? Demonstrasi, maksiat bukan? Kok diulangi lagi? Paham ya? Berarti reuni maksiat gitu loh. Allah musta'an teriak-teriak kemudian macam-macam. Allah musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, syahidnya di sini bermuamalah dengan manusia sangat penting sekali. Kita mau tidak mau butuh kepada manusia. Namun bagaimana caranya kita bermuamalah dengan manusia agar tidak salah dalam melangkah dan bertindak? Bermuamalah sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Nah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik. Awalan kata beliau, Fi Ma'allah Allah di dalam berta'amul, bermuamalah bersama Allah, yajibu 'alal muslimi an yattaqiyallah bi ta'atihi. Wajib atas orang muslim untuk bertakwa kepada Allah taala dengan mentaatinya. Wa tarki dan meninggalkan berbuat kemaksiatan terhadapnya. Fatakwa ini penting sekali ini. Fatakwa maka ketakwaan itu adalah dia yaitu fi'lu ma amarallahu bih mana Allah anhu. Ini definisi takwa kalau mau ringkasnya. Takwa itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah taala dan menjauhi perkara-perkara yang Allah taala larang. Itu definisi ketakwaan. Paham ya? Nah, kalau antum enggak mau panjang lebar ini pendek ini sudah. Takwa itu apa? Adalah na barakallahu fikum fi'lu awamirihi wastinabu nawahihi. Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangannya itulah ketakwaan. Na'am barakallahu fikum. Li'an hadza yaqihi min adzabillahi wa ghadabih. Karena ketakwaan ini bisa menjaga seseorang dari azab Allah taala dan kemurkaannya. Wa taqwallahi kalimatun jami'atun tajma'u kull khisalil khair. Perhatikan baik-baik. Takwa Allah adalah apa? Bertakwa kepada Allah merupakan suatu kata yang mencakup terkumpul di dalamnya segala sifat-sifat kebaikan antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat kebaikan ada di dalamnya. Wahiyya wasiyatullah li jami'i khalqih, yaitu kita melaksanakan wasiat Allah terhadap seluruh makhluknya. Coba bayangkan, Nabi kita Muhammad SAW suatu ketika segenap para sahabat berkumpul. Nam, mereka meminta kepada Rasulullah suatu nasihat. Nah, barakallahu fikum meminta suatu nasihat. Akhirnya apa? Rasulullah berikan nasihat, seakan-akan nasihat perpisahan. Nasihat terakhir kemudian Rasulullah mengatakan apa? Usikum bittaqwallah. Ya enggak? Usikum ya azza wa jal was-sam'i wat taah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyya. Artinya apa? Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tersebut, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wat taah dan senantiasa mendengar dan taat kepada para pemimpin muslim yang sah dalam perkara yang apa? Taatnya dalam perkara yang apa? Perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. bang ya? Ketaatnya dalam perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Ada perkara maksiat haram kita mentaatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu pada perkara yang baik perkara yang ma'ruf, perkara yang terpuji. Wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Perhatikan baik-baik ya. Dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk terhadap seorang makhluk pada perkara yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan terhadap sang pencipta. Enggak boleh. Nah, kita harus lihat dulu perintahnya apa? Peraturannya bagaimana? Apakah ketaatan kepada Allah apakah bukan? Lihat dulu. Jangan sampai kita terburu-buru, ini diperintahkan, ini sama pemerintah dianjurkan anjuran atau paksaan. Kalau hanya anjuran lihat dulu, anjurannya terpuji atau tidak. Kalau anjurannya tidak terpuji jangan dilaksanakan hak asasi manusia. Kalau paksaan kita pun melaksanakan karena terpaksa. Punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dulu kami dipaksa. Tapi kalau bukan paksaan kok dia memaksakan diri, bikin sekolahan TK, TKIT, alasannya ini sama pemerintah disuruh kita ngibarkan bendera. Lah salah siapa dia menjerumuskan dulu? Coba kalau dia nggak bikin sekolahan, sekarang di sini enggak ada sekolahan, enggak diperintahkan pada saya, Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai menjerumuskan baru nyari alasan itu loh. Terjerumus dalam perkara maksiat baru mencari alasan disuruh pemerintah kok katanya. Lah siapa yang nyuruh mendirikan TTT tadi itu? Paham ya? Islam terpadu katanya. Dipadukan dengan apa lagi Saudara? Agama Islam sempurna. Agama Islam sempurna enggak? Sempurna enggak perlu dipadukan dengan IPS, IPA, PPKN enggak perlu lagi. Paham ya? Jadi agama Islam sudah sempurna, enggak perlu SDIT, TKIT, SMPIT, SMAIT, IT itu semuanya enggak perlu. Paham ya? Nah, Islam sudah sempurna, enggak perlu dipadukan dengan perpaduan-perpaduan yang lainnya, enggak perlu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dipadukan dengan IPS, IPA, PPKN, biologi, fisika, geografi, pusing kepala. Paham ya? Islam sudah sempurna Al-Qur'an dan apa? As-sunnah ala fahmi salafil ummah. Sempurna sudah, enggak perlu dipadukan lagi. Nah, jadi kita katakan apa? Jangan bermudah-mudahan. Maksudnya bagaimana? Jangan bermudah-mudahan mengatakan ini diperintahkan pemerintah kok, disuruh pemerintah. Salah siapa dulu? Kalau kalian enggak menjerumuskan nah, ke dalam kemaksiatan tersebut, niscaya enggak diperintahkan. Nah, coba sekarang antum perhatian baik-baik. Nah, ma'had ma'had ahlus sunnati wal jamaah yang mereka apa? belajar di masjid. Hatta walaupun belajar di ruangan tapi enggak menggunakan apa? enggak menggunakan formal-formalitas yang ada. Paham ya? Enggak disuruh, enggak dituntut. Berseragam, pramuka, merah putih enggak ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah menjerumuskan, ya memang dari sana. Kalau ingin dana bos, dana bos dana gaji, guru-gurunya atau misalnya atau kru-krunya itu di situ barakallahu fikum, itu harus mentaati apa? yang diberikan oleh pemerintah. Akhirnya ngibarkan bendera merah putih, santrinya seragam, pakai gamis, yang atas putih, bawah merah, sirwalnya. Paham ya? Allah musta'an, songkok nasional. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fiikum, hati-hati. Jangan kita tergiur dengan apa? Dengan tipu daya yang mereka katakan dipadukan, dipadukan, jangan. Agama Islam sudah sempurna, enggak perlu dipadukan lagi. Nah, barakallahu fiikum. Kalau ingin disempurnakan tidak bisa lagi sudah. Sempurna sudah. Enggak perlu penambahan, enggak perlu apa? Pengurangan. Al-Qur'an was sunnah. Naam sumbernya. Kita lihat. Allah Ta'ala Ta'ala berfirman, itu wasiat yang tadi Rasulullah wasiatkan, ternyata Allah Ta'ala belum wasiatkan. Allah Ta'ala, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha." Ayat ini dihafal ini, perhatikan baik-baik, ini sering muncul ini, biar nanti tahu di dalam hadis ada wasiat Rasulullah di dalam Al-Qur'an juga ada wasiat Allah Subhanahu wa taala. "Wa laqad wasainal ladina utul kitab min qablikum wa iyyakum an taqullah." Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab al-yahud dan nasara, eh, orang-orang sebelum kalian dan kalian juga apa? An taqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan wasiat dari Allah dan wasiat dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahiya kalimatun jami'atun 'azimatun. Kata beliau, maka kalimat takwa atau ketakwaan tersebut adalah kalimat yang mencakup dan sangat agung. Ittaqillaha haitsu makunts. Bertakwalah engkau kepada Allah taala dimanapun kalian berada, dimanapun engkau berada. Takwa jangan sampai dilupakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqillaha haitsu makunts. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Fayajibu 'alal muslimi an yattaqiyallaha ini harokatnya banyak yang keliru ini ya. Kalau cetakan antum nggak tahu kalau ini banyak yang keliru ini. Eh, ayat taqiyallahi di sini. Maf'ul bih jadi ma, eh, majrur sini. Punya antum gimana? Hah. Enggak ada harokatnya, masih selamat itu. Kalau nggak ada harokatnya selamat karena tergantung yang macam bagaimana. Kalau ini sudah ada harokatnya ini. Kalau orang nggak tahu dibaca majrur aja. Padahal dia maf'ul bih. Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kalau di sini ada harokatnya, ya salah cetak mungkin ya. Kadang seperti itu khata matba'i. Jadi percetakannya terkadang nam tulisannya keliru atau semisalnya mungkin seperti itu. Nah, kita lihat. Fayajibu 'alal muslimi an yattaqiyallaha fi ayyi makanin. Maka wajib atas seorang muslim untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun tempatnya. Hina ma yadhharu ma'nas wa hina ma yakunu wahdah la yataghayyaru taamuluhu ma'allah. Penting sekali perhatikan baik-baik ini Ketika dia nampak di hadapan manusia, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan ketika dia sendirian, tidak mengubah muamalah dia bersama Allah Ta'ala. Sendirian pun bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai bertakwanya kalau dilihat orang, dipandang orang, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Keliru. Paham ya? Di hadapan manusia, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika sendirian, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam, kita lihat di sini. Amma idza kana ma'an nas adhara taqwa wa tanassuk Adapun kalau seandainya bersama manusia dia menampakkan ketakwaan dan ibadah, paham ya? Naam, wa idza ikhtafa 'anil nas barazallaha bil ma'asi wal mukhalafat fa hadha munafiq. Artinya apa? Apabila dia sembunyi sendirian, maksudnya enggak nampak di hadapan manusia sendirian, barulah dia menampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemaksiatan-kemaksiatan dan penyelisian-penyelisian maka yang seperti ini munafik namanya. Kenapa kamu munafik? Menampakkan sesuatu di hadapan manusia, menyembunyikan sesuatu, na'am barakallahu fikum di belakang manusia. Ya kan? Termasuk benih-benih apa? Kemunafikan. Karena definisi munafik apa kemarin? Siapa itu munafik? allazi Naam, allazi yudhiru al-islam wa yubtin wa yubtinu al-kufra. allazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Itu definisi munafik dihafal hafal ya, yaitu orang yang yang menampakkan keislaman menyembunyikan apa? kekufuran. Itu definisi munafik. Huwallazi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Ini dihafal. hafal. Namanya sering muncul. Di hadapan manusia, Masya Allah. Tapi kalau ketika sendirian, wal'iyadzubillah. Nasallahu salamata wal'afiyah. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Wa qaluhu, haitsu ma di mana dimanapun kau berada ya dulu ala anna insana yajibu alaih alla yanzura ilan nas ini penting sekali ini ini menunjukkan bahwasannya manusia wajib baginya agar tidak mengandalkan pandangan manusia maksudnya kalau dilihat manusia Masya Allah dia kalau dilihat paham ya sholatnya diperbagus diperindah bacaannya diper, dibikin merdu atau yang semisalnya paham ya nama atau intinya agar dilihat manusia jangan wala nas dan jangan pula apa? Dia nah bertakwa karena takut manusia itu jangan juga. Keliru juga. Kita beribadah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan karena takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan ridha manusia, bukan karena takut manusia, wa innama yakhshallaha subhanahu wa taala. Perhatikan ini, hanya saja hendaknya orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena orang-orang yang berilmu, semakin berilmu, seharusnya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan manusia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum antum sekalian barakallahu fikum kalau misalkan berada di ma'had atau di markis ahli sunnah atau di markis-markis nam salafiyin, sunniin, kok ada peraturan-peraturan? Antum jangan melanggarnya itu kalau enggak ada ustaznya jangan. Paham ya? Jangan takut kepada ustadznya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilanggar ini syariat bukan. Paham ya? perkara yang disyariatkan atau bukan. Karena yang ditakutkan bukan karena melanggar ustadznya bukan, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai barakallahu fikum. Misalkan antum enggak salat eh, lima waktu, ketiduran misalkan atau sengaja nah barakallahu fikum terlambat sehingga terlambat salatnya misalkan jangan. Paham ya? Jangan sampai kita menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali. Penting sekali. Nah, kata beliau bagus sekali ini ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja dari kalangan hamba-hambanya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi orang semakin berilmu semakin takut seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Sawa'an kana ma'an nas aw kana khaliyan bi nafsihi baik dia itu bersama manusia, di hadapan manusia atau dia sendirian, menyendiri dengan sendirinya. Nah ini biasanya terjadi ketika sendirian ini. Hati-hati. Jangan sampai ketika sendirian dimasuki apa? setan-setan yang terkutuk, gangguan-gangguan iblis laknatullah alaih. Sehingga dia kalau sendirian bermaksiat, tapi kalau di hadapan manusia dia menampakkan seakan-akan dia adalah orang yang paling bertakwa. Jangan. Kita semuanya harus berupaya membenahi diri kita barakallahu fikum karena ini berbahaya sekali nih. Eh? Seperti ini berbahaya sekali. Nasallaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. afiyah. Naam. Li'anna Allah ya'lamu halah, karena sesungguhnya Allah taala mengetahui keadaannya. Ingat. Manusia enggak tahu tapi Allah taala tahu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum syariat-syariat Allah kalian langgar, manusia enggak tahu tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Hati-hati barakallahu fikum. Jangan sampai kita naam eh, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala ketika sendirian tapi di hadapan manusia dia nampakkan Masya Allah. Jangan. Itu keliru barakallahu fikum. Na'am. Hatta law tawara 'anil nas fa Allah la yakhfa syai'. Hatta walaupun seandainya dia benar-benar sembunyi, paham ya? Nah, rahasia, orang enggak ada yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tersembunyi. Allah taala mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum. Jadi enggak salah ya kalau misalkan kita senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala itu benar dimanapun kita berada mau di ruangan di luar ruangan mau di Jawa di luar Jawa mau di dalam negeri luar negeri Allah taala senantiasa mengawasi Gak ada satupun nah barakallahu fikum yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala tapi Allah Subhanahu wa taala meliputi semua makhluknya pengetahuannya penglihatannya pengawasannya adapun kita makhluk barakallahu fikum tidak bisa na'am Ikhwani fi din azza wa sakumullah wa hafizakumullah jami'an qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman innallaha la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama' Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi di hadapannya, tidak di bumi, tidak pula di langit. Semuanya nampak. Semuanya nampak. Bahkan apa kemarin contohnya? Semut hitam di bawah batu hitam, di kegelapan yang malam gelap gulita, kemudian diiringi hujan yang sangat lebat pun Allah taala mengetahuinya. Paham ya? Mengetahuinya. Bayangkan kalau kita bagaimana? Semut warnanya sudah merah, paham ya? Di atas batu yang batunya bisa dikatakan putih, terkadang kita nggak tahu. Manusia barakallahu itu manusia seperti itu. Nah, antum tahu nggak di belakang antum apa sekarang? Nggak tahu. Nah, di belakang antum ada apa, kemudian setara debat itu apa yang di belakangnya nggak tahu, harus noleh dulu. Ya enggak? Manusia seperti itu, tapi Allah taala meliputi. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Jumlah daun yang berguguran di seluruh dunianya Allah tahu nggak? Tahu. Jangan macam-macam tahu. Paham ya? Jadi, nah barakallahu fikum kita senantiasa diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala hati-hati, hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Naam, kita semuanya harus hati-hati. Karena apa? Karena pengawasan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang terluputkan. Naam. Wa qala dan Allah taala berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minas wa la yastakhfuna apa itu? Maksud sama itu ya. Ya kan? Ini ada yang kurang berarti ini. Nah, barakallahu fikum. Ana ulang lagi ya. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah." Ayo apa nafan. Enggak kurang ya, afwan. Anak lihatnya keliru. Allah musta'an. Nah. ulang lagi ya. Wa qala dan Allah telah berfirman, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Eh, sini ada ya sini cuma nanti lihatnya keliru di atasnya. Jadi mereka sembunyi-sembunyi dari dari pandangan manusia, tapi mereka tidak bisa sembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dari manusia bisa kita sembunyi-sembunyi, tapi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu dan tidak akan bisa amman nasu fahum la ya'lamun an batinika walau kunta jalisan bainahum ini penting sekali ini adapun manusia mereka enggak mengetahui apa isi hatimu walaupun dia duduk di dekatmu walaupun dia duduk di tengah-tengah karya kalian paham ya sekarang kita duduk bersama seperti ini ada yang duduk di dekat kita kita tahu enggak isi hatinya enggak tahu tapi Allah taala mengetahuinya bayangkan bisikan-bisikan yang belum terpetik pun yang belum terungkapkan baru berada di benaknya Allah taala mengetahuinya Bayangkan itu. Kalau kita nggak bisa, kecuali setelah apa? Diungkapkan, kecuali setelah dilakukan dengan perbuatan baru nampak. Wa min babi aula alla ya'lamu 'anka syai'an idza ikhtafaita 'anhum. Terlebih-lebih lagi min babil aula mereka tidak mengetahui tentang dirimu sedikit pun apabila engkau melakukan secara sembunyi-sembunyi nah barakallahu fikum dari hadapan mereka. Paham ya? Wong sekarang berdekatan aja berduaan, berduaan gini ya. Tahu enggak isi hati orang lain? Tahu nggak antum senjata orang lain walaupun berduaan? Nggak tahu. Apalagi kalau sudah nggak berduaan lagi. Sama-sama sendiri-sendiri, lebih nggak tahu lagi. Nah, itu manusia ya. Lakin Allah ta'ala Alam Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui walihada qala sallallahu alaihi wasallam oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda al Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Perhatikan baik-baik ini. Rasulullah mengatakan ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Taala melihatmu. Ini dalil apa kemarin? Namanya muraqabah. Dalil mengenai muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita nah barakallahu fikum cuman merasa diawasi oleh manusia saja enggak. Manusia itu pengawasannya terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terluputkan pengawasannya. Kita lihat. Summa inna ba'dhan nas idza kana fi biladil muslimin adharul islam. Kemudian sesungguhnya sebagian manusia apabila berada di negeri kaum muslimin menampakkan keislaman. Ini ngeri sekali ini. Kalau ada di negeri kaum muslimin menampakkan keislaman. Fa idza dhaba ila biladil kufri tanakkar. Namun apabila dia telah pergi ke negeri kufar, tanakkar mengingkari. Agama Islam itu agama yang ekstrim, dikit-dikit gak boleh. Eh, Sholat pun lima waktu. Kalau kita ini kan ibadahnya cuma sepekan sekali hari Ahad tok katanya. Paham ya, orang kufar misalkan agama Katolik atau Kristen misalkan ya. Kalau kita ibadahnya sepekan sekali hari Ahad saja. Kalau kaum muslim itu ekstrim setiap hari sholat katanya. Ngejek-ngejek. Itu kalau di negeri orang kafir. Tapi di negeri kaum muslimin Masya Allah. Muji-muji kaum muslimin Masya Allah. Mereka adalah orang-orang yang mumtazun, orang yang baik, yang bagus. Atau yang semisalnya. Tapi kalau sudah kembali ke negara kafir atau pergi negara kufar mencaci maki, menghina kaum muslimin. Ini sifat apa namanya? Orang-orang munafikin. Wa wafaqal kuffar ala ma hum alaih. Dan justru dia malah mencocoki orang kufar terhadap pemikiran yang ada nah padanya. Allah musta'an. Fayatallaq manan fayatalawwan kama talawwan kama tatalawwanul hirba. Akhirnya dia pun apa berubah-ubah warna sebagaimana berubah-ubah warna bunglon. Herba itu semacam bunglon. Antum tahu bunglon kan? Bunglon itu kalau nempel di warna yang identiknya dia berubah-berubah dia. Paham ya? Nah, karena nggak semua warna bisa berubah, cuman seringnya itu kalau warna yang dia bisa berubah, berubah. Paham ya? Warna hijau berubah hijau, warna coklat berubah coklat, warna putih pernah lihat nggak berubah putih? Paham ya? Jarang sekali ya mungkin warnanya bisa berubah tapi nggak putih persis. Ha? Warna merah misalkan, bisa berubah warna merah kayak darah bisa nggak kira-kira? Ya berubah warna cuman warnanya enggak seperti nah barakallahu fikum merah darah. Tapi kalau identiknya berubah berubah. Coklat, hijau itu udah mesti sudah itu ya. Hitam terkadang berubah juga. Bunglon. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya orang seperti ini dipermisalkan dia berubah-ubah warna seperti berubah warnanya bunglon. Jangan seperti itu barakallahu fikum. Kita manusia jangan mengikuti jejaknya bunglon. Paham ya? Bunglon ini hewan yang identiknya apa? Suka berubah-ubah warna. Di sana senang di sini senang di negeri kaum muslimin senang dengan kaum muslimin. Di negeri orang kufar senang dengan orang kufar. wa'iyyadubillah jangan. Harus memiliki prinsip yang kokoh, manhaj yang qawi sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, manhajnya para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Nah, karena apa? Karena ini nanti berpengaruh dengan apa? Keadaan kita di alam kubur. Ketika ditanya oleh dua malaikat, itu kalau orangnya pelin-pelan di dunianya, ditanya, "Siapa Rabbmu?" Siapa nabimu? Apa agamamu? Ha ha gitu jawabnya. La adri. Aku nggak tahu. itu Samitun kulon yaqulun syai'an faqultu. Taklid dia. Karena di dunia nggak kokoh tadi, hati-hati. Sedangkan Allah Taala berfirman, lahu alladziina amanu bil kauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Itu ya. Nah, Allah Taala berikan kekokohan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Bayangkan ini, di dunia dan akhiratnya. Nam kokohkan prinsip kita barakallahu fikum sesuai dengan dalil Al-Qur'an Sunnah, jangan mengikuti jejaknya para bunglon ini ya. Nah, barakallahu fikum kalau bersama kaum muslimin, masya Allah menampakkan keislaman. Bersama orang kafir menampakkan seakan-akan mereka benci dengan keislaman. Hati-hati. Nah, ini lingkupan besar. Kalau lingkupan yang di bawahnya lagi bersama ahlu sunnah, masya Allah senyum-senyum. Ahlu sunnah itu masya Allah mereka rajin belajar di masjid. Kalau Allah kalau Rasul. Enggak pernah ikut demonstrasi, enggak pernah ikut ritual demokrasi, enggak pernah melakukan nah kalau fikum ritual-ritual yang di luar dengan di luar syariat atau yang semisalnya. Tapi kalau di luar sana mencaci maki harus sunnah itu orangnya orang-orang yang ekstrim, keras, enggak pernah senyum, di jabat tangan enggak mau, disalamin merengut wajahnya misalkan. Ngejek kalau di luar sana. Tanya itu hati-hati ya, jangan seperti itu keberadaannya. Harus memiliki apa? Satu kartu saja. Kalau Telkomsel ya Telkomsel saja. Jangan nah sama ahli sunnah Telkomsel, sama orang Hizbiyun ganti apa? Apa satunya itu? Hah? Apa satunya? Indosat. Eh Allah musta'an, jangan. Jangan memiliki dua kartu. Nah, barakallahu fikum, jangan memiliki dua dua kartu karena orang yang memiliki dua kartu itu berbahaya sekali. Di hadapan ustadznya Masya Allah ini. Di luar hmm. Amin ya. Enggak suka dengan ustadz ini. Kalau enggak suka ngomong terang-terangan saja sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harus memiliki jiwa jiwa yang kokoh, eh, siap menerima kritikan, siap menerima saran selama saran dan kritikan itu al-haq. Maksudnya ya, seperti itu. Memiliki jiwa yang besar, tidak mudah sakit hati, tidak mudah apa? Nah, berkeluh kesah, semangat barakallahu fikum. Nah, Itulah jiwa ahli sunnati wal jamaah, prinsip yang kokoh di atas Al-Qur'an was sunnah. Satu kartu saja. Rasulullah mengatakan inna Nam barakallahu fik inna syarran nas indallah bil wajhain. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di hadapan Allah taala adalah orang memiliki kedua wajah. Memiliki dua wajah. Ya'tilah haula biwajhin wa ila haula biwajhin. Datang kepada musuh dengan satu wajah, datang kepada sesama kaum mukminin dengan satu wajah. Hati-hati seperti itu barakallahu fikum. Hati-hati Allah musta'an. Allah musta'an. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Naam. Kata beliau di sini Wahada amrul la Ini perkara yang tidak diperbolehkan. Wal wajib al muslim yang wajib atas seorang muslim an yakhaf Allah wa yuraqibahu subhanahu wa ta'ala fi ayyi makanin wa fi ayyi baladin. Yang wajib atas seorang muslim hendaknya dia takut kepada Allah dan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala Naam di tempat manapun dan juga di negeri manapun. Paham ya? Harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa naam melaksanakan ibadah dengan apa? Dengan sempurna dan juga merasa tenang karena diawasi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak merasa diawasi, terkadang kita sembarangan, salatnya banyak geraknya, kemudian tidak fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dihindari. Ini dihindari barakallahu fiikum. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.